Baik, suratul Fatihah kami berikan kesempatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini? Dengan Ibu Endang di Pondok Gede. Baik, silakan Ibu. Ya. Auzubillah. Au, alif dan ain. Au. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pastinya ada di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu, jangan lupa tasdinya ya. Alhamdulillah. Al al, al idhar komariah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah Al al alham. Al. Gitu, iya al. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu. Pendek. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa Pendek. Iya. Dunya pendek. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan ditahan. Kalau lagi belajar terjemah iya. Iya, iya. Kalau lagi belajar terjemah, iyyaka hanya kepada engkau, na'budu kami beribadah, wa iyyaka dan hanya kepada engkau nasta'in kami minta pertolongan baru. Kalau lagi baca mah disambung aja. Sambung, ya. diulang ya Ustaz ya. Hmm. Iyyaka Iyyaka na'bud Iya Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in harus dia belajar di, diulang-ulang lagi ya hmm, itunya terus dinas ih ih dinas dinas sirotol mustaqim sirotol ladzina an'amta alaihim khairil khairil khairil ghairil oh, oh, maghdubi alaihim waladdallin waladolin.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 Ibu kangen ya ibu datang ya, bapak ingin belajar silahkan. Karena pengajian masih terus berjalan di rumah yatim ya silahkan. Telepon rumah yatim itu di sana Debu Neti 8506546. Atau hari Senin seperti hari ini saya ada ngajar di Multika di Masjid Al Hidayah atau hari Rabu saya ada di Bidakara di Masjidul Albab ya di basement situ Masjidul Albab itu silahkan atau hari Jumat saya ada di Depok atau hari Sabtu dan Ahad saya ada di rumah yatim malam minggunya ada di pesantren itu ya jadi e, untuk belajar silahkan datang yang punya internet mah lebih mudah karena di internet sudah saya siapkan nanti rekaman rekamannya ibu dan bapak tinggal nyiapin aja di di rekam ulang di download juga boleh ya insyaallah untuk ibu dan bapak yang sudah memiliki uh, akses ke internet bisa kontak melalui ari rkm at gmail.com nanti bisa uh, cari cari informasi di sana lah ya ari rkm at gmail tulisannya si gmail gitu ya dot com Gitu ya. Nah, di sana ada ya e, mau apa? Mau rekaman mana? Fatihah apa surat-surat panjang apa tajwid apa murotal gitu. Murotal aja di situ banyak ya ada Sudais, ada Syekh Huzaifi, ada Musyairi, ada Al-Matrud, banyak lah ya. Insyaallah. Jadi silahkan di Facebooknya UST titik Ari Ramadan RKM. Jadi saya tidak tidak meninggalkan nama RKM-nya karena memang sudah melekat. Di blognya juga ada Ari RKM. Pokoknya dari itu dari blog ada dari apa? Pakai Google itu langsung aja ketik Ari RKM sudah ada keluar. Insyaallah ya. Jadi kalau kan kadang-kadang belajar itu guru mah ada banyak ya. Cuman kadang-kadang eh, belajar membaca Al-Qur'an itu kalau kalau kurang-kurangnya kita teliti nah ini suka uh, kelewat begitu saja. Baik di 85904785. Jadi kayak ingat eh, lagunya Iwan Pales ya, kemesraan ini jangan berakhir. Ya, terus ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Dengan nama saya Pak Suroyo di Cipinang Muara. Ustaz. Cipinang Muara. Mau nanya Ustaz. Uh -huh. nah, ini saya pernah dengar baca malik Yaumidin ada yang pendek. Betul. Yang... Boleh dua-duanya boleh. Uh, Tapi kalau di Indonesia kita pakai yang umum aja yang karena umum takut yang, yang panjang. Yang panjang. Uh, uh, karena takut eh, orang nggak memiliki ilmunya nggak tahu. Kalau nggak tahu dikiranya kita salah. Oh, Jadi iya. boleh Malik boleh Malik Yaumidin, boleh Malik Yaumidin ada kiroat Ya. Ada beberapa. Ada juga versi. begini Ustaz, tadi saya dengar yang baca perempuan tadi, mm -hmm. saya pernah dengar ada apa iya. Iya, ada itu penekanan. ter, Betul. terputus-putus suka iya. tadi gitu. Yang benar yang mana itu Ustaz? Yang benar yang kita contohkan yang biasa aja. Banyak oh, iya, iya. versinya iya. banyak jadi ya. Ah. Kayak madhab aja gitu. Oh, gitu. Kita yang umum aja. Ah, iya, iya. Tapi kalau lagi belajar terjemah memang saya juga begitu. Oh. Iyaka hanya kepada Engkau. Nah, budu kami menyembah wa iyyaka dan hanya kepada Engkau lah nasta'in kami minta pertolongan. Tapi kalau lagi baca kita pakai yang umum aja. Ya, Karena kalau uh, uh, kalau yang kita umum saya, saya kan ahli sunnah wal jamaah. Iya. Jadi pakainya yang panjang ya. Yang panjang oh, aja. Oh iya benar Ya. Uh, mau baca?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 Di do-nya jangan ada jeda. Ya. Wa- Di do-nya jangan ada jeda. Waladdo gitu. Waladdo, waladdallin coba. ولا الضالين Iya. Jadi maksudnya jangan terlalu jeda agak jangan ada gitu. jangan ada apa jangan ada antara oh kalau bapak kan walau to nah oh, gitu. dolin itu oh, apa ya, gitu. ya makasih banyak Ustaz iya ah, assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh tapi kita setiap menemukan perbedaan jangan bilang sesat dulu jangan bilang orang salah dulu takut-takut kan orang punya ilmu tapi <laughs> ada memang yang sholatnya itu eh, apa ya eh, tangannya itu di dipanjangin ke situ padahal kan tangan kanan di bawah tangan kiri gitu ya itu nah, banyak hal uh, dalam praktek sholat itu baik di 85904785 uh, eh, ya jadi silahkan untuk ibu dan bapak yang memiliki akses internet silahkan nanti rekaman-rekaman saya bisa diambil di sana tapi gimana Farida saya mata punya reka, tidak punya internet atau ya nanti pakai kaset atau ya atau pakai CD gitu ya untuk belajar kita lah. Insyaallah ya mudah-mudahan. Baik di 85 90 Untuk saran kritik silahkan informasi ke 0812 828 7881 saran, kritik, ingin bertanya, ingin informasi silahkan ya ke situ. Tapi jangan sekarang, nanti habis siaran ya. 0812 8287881. Patiah ini bacaan wajib dalam sholat. Jadi boleh ma seperti yang tadi Bapak tanya, boleh panjang maliki yaumiddin, boleh juga pendek itu ya. Tapi um, umum kita pakai adalah yang panjang. Beda dengan di Malikinas. Malikinas di situ memang pendek. Malikinas kan itu ya. Ilahinas ya itu. Tapi di Patihah ini panjang. Tapi kalau ada yang baca pendek kita tidak boleh menyalahkan karena ada uh, kiroat kiroah yang lain gitu ya banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak siapa ini? Tuhno dari Tangerang, Pak. Baik, silakan Bapak ya tolong di anu Mangga. Silahkan. Eh, Jangan aha, aha, a'u atau ain. Oh Bapak nggak bisa lihat ya? ya. Iya. Eh apa telinganya dipasang betul? Ya. Eh, ya. <laughs> alif dan ain, a'u. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim a'u. Bapak masih aha, aha. Jangan aho, a'u. Maksud saya juga ketenggorokan tapi... Uh, <laughs> iya, iya tahu. Udah usaha ya. Iya. Yang penting kan terus aja usaha dulu. Setiap usaha kan pasti ada hasil ya. Karena Bapak ingin dibenerin ya saya benerin kan. Iya, coba lagi ya. Au, au. Jadi kayak orang makan, keselak, di gitu, tenggorokan, au. Karena ain itu huruf tenggorokan, huruf halki. A'u A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang lain sudah bagus tapi di ainnya ya nanti. Bapak ada ustaz di situ ustazah dibenerin gimana ainnya gitu ya. Ya terusin dulu ya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. ketinggalan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jangan alham, jangan digitukan, jangan disentak, biasa aja. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Terima kasih Pak Ustaz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bila engkau rindu sebutlah namaku <laughs> itu lagu. Ya bila nanti kangen gitu ya ingin dengerin uh, kita ada, masih ada pengajiannya di rumah yatim silahkan. Karena uh, ngaji seperti ini sejujurnya gampang tapi jarang nyarinya ya susah gitu. Dan kita nggak mungkin kalau ke ustadz-ustadz besar kita mau belajar ngeja-ngeja gini gitu ya. Nah, di, di Radio Kayu Manis itu, di Majelis Taklim Radio Kayu Manis, di situ tempat-tempatnya kita, pan saya mah udah terlambat, coba aja datang, udah sepuh kebanyakan. Yang terlambat, terlambat, ya, kalau udah pinter mah udah nggak datang lagi, udah pinter. Paling tak ada harus ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini? Ibu Yoyo. Ibu Yoyo di mana? Bu, Pak. Silahkan, enggak. A, bukan au. Au, alif dan ain. A, a-nya hamzah, alif a. Au. Jangan grogi, tenang aja. Zal bukan bukan dal tapi dalnya ada titiknya. A'udzu zal. A'udzu billahi minasy rajim. A'u A'u Bismillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah alamin. Ainnya mana? Alhamdulillahirrabbilalamin A'in, aain. Al. Al. Enggak enggak jauh. biasa aja. A. Al. Alhamdulillahirabbil alamin. Ainnya ah, belum keluar ya satu TPR ya nanti. Oh iya, Pak. Terus Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar rahman ar rahman ar ar rahmanir Jangan kepanjangan, satu alif aja. Maliki yaumiddin. Maliki yaumid. Yau, jangan yau, yau. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Jangan yau, yau. Yau. Enggak lah yau. Jangan. Maliki yaumiddin. Masih yau ya, yau. Enggak ada o-nya. Oh iya. Maliki yau. Ma yau. Maliki yaumiddin. Enggak lah yau, enggak lah yau. Kan enggak gitu. Yau, yau, maliki yau ya. Udah dua apa ya? terus. Terus. Iya karena na'budu wa iya karena nasta'in. Ta'in. Ihdina. Jangan eh kan bukan kol-kolah. Oh, ya. Ihdina siratal mustaqim. Ihdina. Eh, hadada, eh. Ih. Eh. Ih. Eh. Eh. Hadada suaranya di dada. Ihdinas Ihdinas Siratal mustaqim Bukan sod Itu sin mustaqim Ihdinas siratul mustaqim Salah Bukan mustaqim nggak ada artinya oh. Di situ sin mustaqim yang lurus Mustaqim Ihdinas siratul mustaqim Terus sirah Siratul ladina an'amta alaihim khairil. Bukan khairil. Kalau khairil nggak ada artinya. Ghair bukan. Ada tul istisna pengecualian bukan. Bukan jalan yang sesat yang dimurkai bukan ghair, bukan khair. Kalau khair, khair baik. Ah. Goir bukan, ini ada tul istisna pengecualian. Goir, go go go guru, goir. Goir. Go, coba bilang guru. Guru. Nah, pakai R tapi guru ghairil. Khairil. Ah, bukan khairil. Eh, guru, guru. Huru. Ah, huru. Huru mah bukan oke H itu tuh mah. Pakai G tapi ada R-nya. Ya udah punya hutang lagi tuh. Ain, hak dada belum keluar, sin semakinnya sama ginnya terus ghairil. Khairil ma'du. Bukan ma'du, nggak ada artinya ma'du mah kekumaha salatnya kalau ma'du eh. ma'du yang dimurkai ghairil khairil bukan khairil kalau khair mah tidak ada artinya go ge ghairil ah, ah ghairil ghairil walab walab Iya, belajar lagi grogi kali ya. Oh iya, Pak. Makasih, <laughs> Pak. iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana itu sholatnya yang gak bisa? Ih masih banyak lagi jutaan orang yang malah gak bisa baca. Malah bacanya pakai laten. Saya katakan kalau Quran baca Quran pakai laten cenderung salah. Ah jangan gitu, saya mah yasinan pakai laten. Boleh pakai laten. Tapi pas saat baca didengerin dulu. Ah, tadat, nih saya mau baca yasin nih. benar gak ya? Coba nih pakai laten. Nah boleh aja. Dia misalkan dia bilang sodnya jadi sin, nah dibenerin bisa saja. Tapi kalau baca tanpa di, dengan guru, ya susah nanti coba deh. Karena huruf Arab itu beda dengan huruf Latin, gitu. Yang murotal itu, murotal itu kan seh-seh orang-orang pinter ya, murotal itu. Seh dari Arab, imam-imam masjid Mekah dan Madinah. Kita ikutin yang umum aja lah, ya, jangan yang ini. Karena ada beberapa pengertian kalau baca iya karena salah ada yang mengandung nama setan ya. tapi saya belum mendengar riwayat hikayatnya ya eh, hadisnya apa belum belum gitu tapi kita yang bacaannya yang merotal aja yang umum dipakai orang yang dicontohkan oleh nabi dan dicontohkan oleh imam-imam masjid di, di Mekah dan di Madinah itu ya assalamualaikum Waalaikumsalam Pak Ustaz. Dengan Ibu? Ibu Isa Pangkalan Jati. Baik, silahkan. A'udzu billahi rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan diputus. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan diputus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alham Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم Ghairil Jangan mag Mag Jangan ada e-nya Ghairil Ghairil maghdu غير المغضوب عليهم Terima kasih Ibu. Iya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kendati pun nanti radio ini sudah berganti format, berganti acara semuanya. Tapi masih kami ingatkan saudara-saudaraku kami punya anak yatim. Ada majelis talim, ada rumah yatim Tentu itu tugas kita semuanya bukan tugas saya aja kan. Tolong dibantu baik dari zakat, infak dan sodakoh. Tolong ditengokin. Jangan sampai sudah tidak ada siarannya kemudian anak yatimnya terlantar terlunta-lunta. Tolong ya. Bisa juga mendengarkan rekaman siaran-siaran saya sejak 10 tahun yang lalu. Karena memang saya rajin setiap siaran itu saya simpan di komputer silahkan di komputer, di internet ya nanti lewat internet e, alamatnya nanti lewat tanya dulu deh ke ari rkm at gmail.com ya, ari rkm at gmail.com silahkan di situ atau di multiply-nya juga ada multiply-nya rkm nah, karena nama RKM itu sudah melekat sama saya ya RKM karena ini radio keluarga muslim RKM, radio manis sana sama ya Insya Allah lah Mudah-mudahan ya ibu dan bapak tidak mendapatkan kesulitan. kita ya, bisa bisa diulang-ulang, bisa belajar kita. Jadi untuk menghubungi untuk saran ada kritik silahkan ke 0812 828 0812 silahkan lah ya yang ingin mencoba untuk bertadarus atau ingin mendapatkan rekaman CD-CD-nya kan untuk belajar di rumah kan enak ya.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 Iya Ibu. Barakallahu Sadaqallahul Ya, terima kasih ya Ustaz. Baik Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabtu dan Ahadnya di rumah yatim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Saya mau nanya nih. Mm-hmm. Boleh pengajian di RKM tuh ada pagi nggak? Mm. Yang pagi yang datang ke tempat gitu, bukan di radio. Ah, iya ada di rumah yatim itu jam 9 sampai jam 12. Jam, jam pagi, 9 pagi ya. gitu. Iya. Dari Sabtu mulai Ahad. alif-alifan gitu. Iya. Eja. Ya, ya. Iya. Oh gitu. Ada ya. anak-anak yatim di sana juga ikut belajar. Oh, Kalau gitu. punya waktu sesekali boleh juga di pesantren malam minggu boleh itu oh, ada gitu. ada 100 hmm. anak yatim sama prasejahtera boleh oh, ikut oh, gitu. belajar. Ya, ya. Nanti telah catat aja telepon saya. Ini Pak lagu-lagunya aja gitu ya, oh, ya, boleh. Iya, gitu. boleh. Iya. Nanti kan ya. ada Makasih Pak Ustaz ya. Iya, mangga. Iya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ada lewat CD-CD kaset-kasetnya ikut belajar kan Insya Allah lah ya gitu kita bisa belajar belajar dan belajar <laughs> ya ada saran ada kritik silahkan ke 0812 828 7881 0812 828 7881 kami titip untuk ibu dan semuanya jangan lupa anak-anak yatim kami terus harus berjalan itu karena rumah yatim adalah milik umat dan harus kita kelola terus jangan mengecewakan umat yang sudah memberikan